السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المفسرين وقائد المحدثين hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du fa ya ibadallah pada kesempatan yang berbahagia ini Mari kita secara bersama-sama Baik yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Maupun yang mendengar di rumah Melalui siaran radio Republik Indonesia Serambi FM Ataupun Radio Baitur Rahman atau mungkin beberapa radio lainnya yang menyiarkannya secara live dari halaqah ba'dal maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Mari kita sama untuk terus meningkatkan keimanan serta mengaplikasikan pengajaran-pengajaran Islam di segala aspek dan bidang pada semua profesi yang kita tekuni secara beragam dan bercorak ini. Kemudian kita diharapkan kreatif dan inovatif kreatif dan inovatif di dalam melaksanakan berbagai prinsip-prinsip dan pengajaran-pengajaran yang ada di dalam agama Islam ini karena tidaklah mungkin bagi kita jemaah rahimakumullah untuk mencari nilai-nilai dan pengajaran dari selain Islam. Yakinlah bahwa Allah sudah hajarkan kita. Allah sudah terangkan kepada kita langkah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan dengan rahmatnya pula Allah berikan karunia-karunia berupa jalan-jalan yang mudah kita lalui. Oleh sebab itu di dalam kesempatan yang berbeda kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus kata Rasulullah SAW tapi ini ayat di surah Al-An'am Maka ikutilah jalan ini dan jangan kalian mengikuti jalan yang beragam selain jalan Islam. Karena apabila kalian mengikuti jalan yang beragam itu, kalian akan tergelincir dan jauh dari jalan Allah. Jadi umat Islam ini jamaah rahimakumullah mendapat bimbingan dari Allah dari semenjak awal. Dulu ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam Allah sampaikan itu kepada malaikat ini ja'ilum fil ardi khalifah Aku telah menciptakan Seorang khalifah di muka bumi Malaikat berdialog dengan Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Protes malaikat. Kenapa engkau menciptakan seorang yang akan membuat kerusakan di muka bumi? serta melakukan pertumpahan darah. Wong kami ini orang yang mensucikan dan mengagungkan Engkau wahai Tuhan. Allah kasih penerangan kepada malaikat ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Awal diciptakan Nabi Allah Adam Jamaah rahimakumullah Ada dialog dengan malaikat Kalaupun kita tidak beretik mengatakan itu protes Katakan saja dialog Bahasa istifsar Meminta pengajaran daripada Tuhan Oleh malaikat Ah di sana ada pembelaan Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui Adam terbela Lalu Adam diberikan pengajaran Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha Semua nama-nama Allah telah ajarkan kepada Adam Para ahli tafsir ada bilang semua nama sehingga ada murid-murid di daya pesantren, di sekolah Baik tingkat SD, SMP dan menengah Sampai kepada tingkat perguruan tinggi Mereka tanya dulu waktu kami masih di SMA kawan-kawan Atau tingkat itu Kira-kira Nabi Allah Adam tahu ndak ada pesawat Ini pertanyaan. Wallahu a'lam bisawab. Yang jelas iman menuntun bahwa Allah mengajarkan semua nama. Yang kedua, kata ahli tafsir itu nama-nama adalah nama-nama dan sifat Allah diajarkan diajarkan kepada Adam malaikat takjub Ambi'uni biasma'i haula'i in kuntum sadiqin Kasih tahu kepadaku nama-nama mereka itu semua jika kalian termasuk orang-orang yang benar terhadap dialog yang tadi terjadi atau dalam tanda kutip protes Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Kami tidak punya ilmu wahai Tuhan Maha suci engkau Kecuali yang engkau ajarkan kepada kami Allah muliakan Adam Lalu dikeluarkan anak Adam dari sulbinya Diperkenalkan kepada Tuhan mereka Alastu birabbikum Qalu bala Enak betul jadi manusia ini Dibimbing perlahan-lahan Diuraikan, diberikan penjelasan satu demi satu Maka jika ada manusia yang tersesat dari jalan Tuhan atau menganggap remeh jalan Tuhan maka manusia-manusia ini dipertanyakan kredibilitas akal dan pikiran serta kejiwaannya jangan-jangan itu orang gila jangan-jangan dia lebih rendah dari para binatang sedang jamaah rahimakumullah Allah sudah jelaskan itu itu bukan sesuatu yang kita ada-adakan. Hanya manusia dituntun untuk lebih kreatif dalam hal-hal yang bersifat teknis. Allah kasih tahu sama kita, Bapak, Ibu di rumah. Ketika Allah mengilham memahyukan kepada Adam kepada Musa misalnya An asri bi'ibadi innakum muttaba'un Musa ambil Bani Israel hamba-hambaku bawa keluar di malam hari kata asri itu dari asra Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Isra. Jadi perjalanan malam itu asra. Maka Israel adalah yang suka melakukan perjalanan malam. Baik dimaksud perjalanan malam melakukan aktivitasnya ataupun ibadahnya. Nabi Allah Yaqub alaihissalam an asri bi'ibadi إنكم متبعون Hendaklah berjalan di malam hari, keluar, kumpul, lalu lari dari Fir'aun. Tapi kalian akan diikuti. Ya Tuhan mengajarkan, disuruh lari, bawa para hambaku, kalian diikuti. Kalian dicari. Kalian ini wanted, diburu, ditembak mati itu kalau zaman zaman zaman Petrus penembak misterius innakum muttaba'un dan janji Allah benar tidak meleset mereka diikuti ini lihat jalan Tuhan Pak tidak meleset mereka diikuti gelisah dok dok jantung itu mau copot inna lamudrakun kita akan ditangkap hidup-hidup lalu dibunuh habislah kita ini sudah apa kata Musa kalla inna ma'iya rabbi sayahdin lihat trust building yang dibentuk oleh Musa di dalam jiwanya iman yang kokoh kepada Allah tidak wahai kaumku Allah Tuhanku bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk orang perintah berangkat tadi Allah yang bilang akan diikuti Allah ini dilalui tiba-tiba ada ancaman Allah yang bela keyakinan tidak pernah lepas lihat kreativitas dari Musa tongkat dipukul ke air lalu membentuk jalan yang membentang untuk 12 suku di atas lautan laut merah menuju ke semenanjung Teluk Akabah dari semenanjung Sinai bukan sedikit itu jaraknya jauh Alhamdulillah kami sudah lihat tempatnya Pak jauh Tongkat jadi dipukul di atas air membentuk dengan izin Allah. Saya tidak mentafsirkan Al-Quran karena bukan penafsir. Ada orang tidak kreatif. Tongkat tidak bisa jadi apa-apa. Kadang-kadang dia salahkan lagi orang yang buat tongkat. Padahal leluhur kita di Nusantara ini sudah bilang negeri kita ini kaya raya. Negeri kita ini subur. Tongkat dilempar dia akan tumbuh. Itu kreasi dari leluhur kita. belajar lagi terkait dengan pertanian ini. Lempar benih. Kami yang tanam, kami yang rawat, kami yang tumbuhkan, kami yang curahkan siraman air kepadanya. Dibimbing betul kita ini. Maka heran jika ada yang ragu ataupun tidak ragu tapi lalai dengan jalan-jalan Tuhan ini. Falyanzuril insanu ila ta'amih surat Abas. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al ardha shaqqa fiha habba wa wa wa 'inaba qadba فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم dibimbing, air dicurahkan. Lihat manusia kepada makanan kalian. Kami berikan air untuk menyiram tanaman-tanaman lalu tumbuh benih. Tanah yang kerontang menjadi hidup lembut, mudah diterobos oleh kecambah dan keluar dari benih itu. Lalu jadi kebun-kebun yang indah. Kurma, zaitun, ada di sana inap anggur oh, kita makan aja anggur tanamnya tidak bisa kita tidak kreatif Allah sudah kasih oh tidak sampai air sana naikkan air baik angkat dengan dipikul atau pakai kuda pakai sapi atau pakai tenaga apa tenaga itu diesel kah mesin kah ciptakan mesin itu kreatif sedikit angkat air, buat kincir dan lain sebagainya. Tampung air hujan dalam satu waduk sehingga musim kering dia tidak akan kesulitan kita karena itu adalah ujian. Allah sudah beri jalan kepada kita, kita saja tidak pandai memanfaatkan jalan itu. Allah kasih tidak hanya dalam kehidupan dunia, di dalam kemurnian tauhid pun Allah ajarkan. La ilaha illa ana, la ilaha illallah. Sehingga dibimbing lagi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bilang dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dhar Al-Ghifari riwayat Imam Al-Bukhari Rasul mengatakan Atani atin min rabbi. Datang seseorang dari sisi Tuhanku. Maksudnya siapa? Jibril. Apa kata Jibril? Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Nabi tanya, fakultu ana wa in saraka wa in wa in zana wa in sarak kalau dia pernah berzina dan pernah mencuri wa in zana wa in sarak kata Jibril enak betul ini ajaran Tuhan kemurnian tauhid itu diajari kita lalu disyarah dengan hadis-hadis yang banyak surah An-Nur ayat 35 Allah sebutkan Allahu nurus samawati wal ard tanpa ada tutup kurung buka kurung kita terjemah Allah cahaya langit dan bumi maksudnya apa Allahu munawwirus samawati wal ard binurih Allah lah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi maka dalam kurung dibuat Allah pemberi cahaya langit dan bumi ah kalau tidak orang pikir Allah cahaya langit dan bumi tapi ini lengkap dengan pengajaran-pengajaran dari ayat-ayat lain nanti. Maka diulang lagi nanti ke depan dengan versi yang berbeda dengan dialek yang luar biasa unik. Tapi dituntut kreativitas kita dalam memahami penggunaan akal dan intelektual yang tinggi dibarengi dengan keimanan dan aplikasi terhadap keislaman yang kita jalankan. Mathalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu bagaikan lubang yang ada di dinding tapi lubang itu tidak tembus, ada lentera di sana. Lentera itu berada di dalam semprong di dalam kaca. Al-misbahu fi zujajah. Kaca atau semprongnya itu kena jusuli Semprong Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqad. Semprong itu atau kaca itu bagaikan bintang timur. Bintang gemerlap. Begitu indah, mengkilat. Sudah semprongnya mengkilat bersih, yuqadu min syajaratin mubarakah. Lalu dihidupkan apinya dengan bahan bakar dari pohon bukan pohon biasa tapi penuh berkah pohon apa itu zaitun minyak zaitun minyaknya saja belum disentuh oleh api mengkilat yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar tidak disentuh sama api Allah laisa kamislihi syai'un diajarkan tapi cahayanya itu merona Ketika diberikan kaca yang berwarna-warni Dia akan merefleksi banyak warna Maka seseorang pengetahuan ketauhidannya itu tinggi Berada pada tingkatan para alim yang besar Sementara kita kadang-kadang masih berada dalam kebingungan karena kita belum menggunakan akal kita dengan baik dan tidak memanfaatkan meningkatkan energi spiritual kita atau keimanan kita dengan sempurna. Ya jalan saja begitu. Kadang-kadang merasa pasrah dan pesimis. ya maaf rahimakumullah. Al-Quran ajarkan kita perlahan-lahan. Coba lihat satu persatu ayat. Diajarkan kita, diajarkan enak betul. Mau berangkat pertama Kembali ke kisah Ibrahim Ini zahibun ila rabbi saya hadin Saya mau berangkat menuju ke Tuhan saya Tuhan saya akan beri hidayah Ketika sudah berangkat Inna ma'ya rabbi saya hadin Aku bersama Tuhanku bersamaku Akan memberi hidayah Musa Sudah berada pada bersama Tuhan Lalu terasalah ketentraman al-unsu billahi subhanahu wa ta'ala maka kadang-kadang kita bingung lihat orang kok bisa kita tidak bisa untung yang dapat itu saudara kita Alhamdulillah kita senang tapi kadang yang dapat orang lain di luar Islam kita yang kasak kusuk kita kasak kusuk tidak usah jauh pak Kesehatan di luar negeri itu Di barat bagus misalnya Saya bilang Itu kan ajaran Islam Memang betul Tapi kenapa kita tidak praktek Itu kebersihan Sebagaimana disampaikan oleh guru kita Di New Zealand Bagaimana bersih negara itu Sampah tidak ada Kemudian sampah basah dengan sampah kering itu dia pisah. Sehingga petugas kebersihan tidak menjadi kerepotan. Hingga pulang ke rumah kadang-kadang anaknya tidak bisa dulu dipeluk. Harus bersih, mandi dulu, sama dulu badannya. Di luar tidak. Sampah kering, sampah basah, penangannya bagaimana? Nah, kita jadi kasak kusuk karena kita tidak ikuti ajaran ajaran yang benar dari Islam itu sendiri. Jamaah rahimakumullah Islam ajarin langkah-langkah yang baik dibalas yang baik yang tidak baik dibalas dengan tidak baik orang Aceh bilang menyedirom ngen timpo ngen tumpo darom ngembada menyajirom getanyo dengan bajo tarom ngenggelawa atau ngenuga Islam sudah ajarkan ini pak wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah tidak sama antara kebajikan dan keburukan Nanti ada ayat wajazaul has apa? Balasan kebajikan itu adalah kebajikan dan balasan keburukan tidak lain kecuali keburukan itu sendiri. Wajada usayya illa mitslaha. Pada tataran tertentu begitu. Ada waktu nanti diajarkan oleh Al-Qur'an model lain فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قصاص Siapa yang membunuh dengan kekejian dan permusuhan tanpa ada kesalahan, tanpa ada keraguan, pembunuhan yang disengaja, maka dia dikesas. Tapi ada alternatif diberikan. Kalau dimaafkan boleh, bayar dia tetap. Jangan preteto. Ah, Tidak sama antara kebajikan dengan keburukan Jika ada keburukan terjadi terhadap engkau Bagaimana? Balas keburukan itu dengan kebajikan Ada waktu seperti itu Ada waktu memang boleh balas Memang hak kita balas buruk dengan buruk Tapi Allah ingin kita bersih jiwa ini Diberikan gambaran itu kepada kita langkah-langkah itu فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم lihat ini kondisi sabar oh tanya hanai bile duk ini dah sabar baik karu-karu oh hadron untuk protes Tapi jangan sampai dalam protes itu ikut nafsu Nanti Allah tanya Berat hmm? Belum lagi kena undang-undang lain Atau langkah-langkah lain Berbaik sangkalah kepada saudaramu dan lain sebagainya Belum lagi nanti entah apa-apa yang kita ucapkan Kadang bersalahan dengan jalan Tuhan Jangan sembarangan Hati-hati betul Hidup ini tidak lama pak banyak tugas-tugas besar. Kemarin keluar di koran ada obat namanya Evernox betul Pak? Ada enzim babinya. Kita ribut satu kampung di kedai kopi orang saling menyalahkan. Apa ini enzim babi? Tinggal tertanya yang dikira. Kita tanya sama orang yang ribut itu, "Ma pekan hangka pegat edrok?" Penena lom pegat, pucit. yang kan ahli, betul ya ahli. Ma edrok ke pekah naji ke orang ahli, kenapa anda tidak bisa menjadi orang ahli? Hai karena hotel jai kula mutam lampung projek. Ha. Waktu sekolah dulu dia sembunyi di dalam gorong-gorong, gurunya masuk, dia keluar. Padahal Islam ini sudah suruh La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak perintahkan seseorang, tidak bebankan pada seseorang, kecuali kemampuannya. Tapi kemampuan yang betul-betul. Bukan lalai, bukan malas. Kita disuruh belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh bertadabbur, disuruh menganalisa, disuruh membuat penelitian. Uh, ada enzim babinya buatlah. Kalau tidak mau pakai enzim babi, kita harus bisa buat. Tidak usah ambil dari babi. Ambil dari makanan babi. Babi suka makan ubi. Kadang ubi bisa membentuk enzim itu atau kasih ubi banyak-banyak paksa kambing makan ubi supaya terbentuk enzim kambing yang hampir sama sehingga nanti menjadi katalisator di dalam produksi obat dalam ilmu farmakologi ilmu obat-obatan farmasi Bapak Ibu rahimakumullah ribut kita kan Terus ada pendapat dokter Ardi, ahli jantung bilang itu obat mengandung Tapi di awal-awal sebagai katalisator Di akhir produknya atau ending produknya tidak ada lagi Direktur Rumah Sakit Umum Zeta Bidil bilang kami lebih manusiawi, betul? Ada pasien tidak mau, kami tanya dulu tanda tangan mau tidak? Tapi ini dari produk produknya enzim babi dulu. Oh jangan dokter cari alternatif. Nah, kami cari alternatif. Bagaimana indahnya dokter kita? Manusiawi. Ada dokter Effendi ahli anestesia, bius membius, Bukan hanya obat itu yang mengandung, tapi obat lain juga ada. Eh, ada kepala BPOM, Ibu Samsuliani. Tidak ada, kami sudah sudah sudah telidiki, sudah periksa, tidak ada di akhirnya. Kok lain-lain di kedai kopi bilang, ini orang kedai kopi nih pak. Nyo pegahan kongkong, Nyoi pegahan aja, pegahan nyo proyek mendum jika tukang pengut. Saya bilang sama mereka, bukan di pengut, anda yang memengut dirinya sendiri mereka benar semua sampai kepada wakil ketua MPU Tengku Faisal Ali benar adanya sesungguhnya di dalam proses reaksi kimia itu ada tiga tahapan ada proses dia reaksi organik secara kimiawi ada yang disebut eliminasi pemutusan kita mau cari yang F tapi harus membentuk dulu AB tiba-tiba menghasilkan CD A-nya sudah hilang, gugur dengan sendirinya. Ada eliminasi di dalam kimia. Kalau skalanya apa, mata rantainya seperti itu, seperti bentuk kapsul petak-petak menghasilkan ini sampai kepada F, AB-nya tidak ada lagi. Ini dipercepat nanti proses reaksi ini dengan apa yang disebut katalisator. Biasa produksi obat dipercepat, bukan diperlambat. Ada yang diperlambat reaksinya, kena racun. Dimasukkan obat ini diperlambat reaksi racun itu. Tapi kalau dalam buat obat dipercepat. Ada yang disebut lagi dengan substitusi pergantian atau perputaran nyan tawaf tujuh ge Ka'bah yang kedua bukan yang ketiga lain-lain itu hilang wudhu kita di yang ketujuh tidak bisa dua langkah lagi kuat cok wudhu oleh tiak biar dua langkah tu nepreh tiak kong hai trip rame ta anak trip dua langkah nyo mentang ataino kata ambil wudhu baru cap lompat di dua langkah terakhir sebelum sempurna wudhu sempurna tawaf ah lompat dua langkah selesai enggak ada yang boleh diganti ada yang tidak dalam Islam jalan sudah ada azimah dengan rukhsah kita ingat anda musafir boleh puasa boleh tidak oh anda sakit lemah badan lebih baik tidak puasa meskipun ada di sana rukhsah laisa minal khair kata Nabi as-saumu fis safar tidak baik kalau Anda berpuasa saat safar. Eh, di sana boleh dalam ayat kok Nabi bilang tidak boleh bagi orang yang naikkan tubuh. Bagi naikkan tubuh bukan han ayat itu. Langkah diatur. Ada lagi yang disebut adisi saling mengisi. Ini proses reaksi organik kimiawi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan senyum sama orang Pak orang lain balas senyum senang ndak hati kita luar biasa senangnya kita senyum dia tak balas senyum kita susah kita ada apa nih utang ndak saya bayar atau di mana marahnya ini tidak saling mengisi dalam hidup ini ada semua. Allah ajarkan kita. Begitu juga tentang obat tadi, kita tidak bicara halal haram. Ada lagi yang dikatakan dalam Islam ad-daruratu tubihul mahdurat la darar wa la zirar. Ad-darar yuzal, al-mashaqqatu tajlibut taysir. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj al-maidah ayat 3. Dah susah agama ini mudarat hilang ketika kita dalam kesulitan ada kemudahan katakanlah enzimnya masih ada faman faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim gerak geruk perut itu makan bangkai itu tapi jangan berlebihan Kira-kira begitu. Oh, diselidikilah oleh para ahli, benarlah para ahli tadi tidak ada lagi enzim babinya. Maka kalau kita mandikan babi, kita tampung airnya, apakah bisa pegang? Jangankan berwuduk, sentuh saja najis. Tapi kita mandikan babi di bawahnya ada wadah tanah yang berlapis lalu turun air itu bersih. Boleh tidak kita gunakan? Boleh ketika disuling air lautan yang penuh dengan garam hilang di angkasa setelah pemuaian turun oh ada satu-satu asin itu salah alam ketika terjadi ada faktor alam bukan salah ada badai dibawalah air laut bercampur sama air hujan jadilah juga asin dia begitulah Islam mengajarkan kepada kita banyak hal supaya kita ini Bapak Ibu rahimakumullah bisa menjalani kehidupan ini dan diharapkan mampu merealisir langkah-langkah yang telah Allah gariskan di dalam Alkitab dan Sunnah. Inilah yang diharapkan sehingga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru waliyatadzakkara ulul albab ini kitab yang kami turunkan kepada engkau hai Muhammad penuh berkah supaya mereka mempelajarinya dan menjadi peringatan serta pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dalam pertemuan ini bukan kita bicara halal haram tapi kita hendak membangunkan diri kita sendiri terutama dalam hal cara-cara berpikir dekun orang Aceh menyekayim ayun antuk dalam baju itu bit inira ingin manis hidup tepuk baju itu bit baik kalan baju mau boleh han menyekayim takak ayun antuk dalam baju itu bit inira hadanallahu iyyakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh